Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu Rabbuna wa yudha Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihsanin ila yaumidin ba'd Hadirin Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Jamaah Masjid Al-Muhajirin Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan Di awal perjumpaan kita kali ini Kecuali bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala Atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu nikmat yang senantiasa menyertai derap langkah kita dan menemani detakan detakan jantung kita Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya dan nikmat yang harus kita syukuri adalah perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan semoga kita termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu orang-orang yang bertemu karena Allah dan nanti berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu dua orang yang bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan perdana kita pada malam hari ini benar-benar dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu untayan rasa syukur kami berikan kepada DKM dan jamaah Masjid Al-Muhajirin yang telah memberikan kesempatan sehingga acara yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu ini bisa terlaksana pada malam hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diminta agar kita bahas pada malam hari ini adalah apakah engkau telah membalas jasanya? Sebuah tema yang merupakan pertanyaan. Dan pertanyaan ini ditujukan kepada kita hadirin sekalian. Apakah kita telah membalas jasa-jasa orang tua kita? Pertanyaan yang harus kita jawab sebelum Allah bertanya kepada kita pada hari kiamat nanti. Sudahkah kita membalas jasa ayah kita? Dan apakah kita telah membalas jasa ibu kita? Hadirin kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu sekalian, kira-kira jawabannya apa ya? sudah pada balas jasa orang tua atau belum? Rencananya kapan kalau belum, Pak? Kapan? Besok? Hah? Besok insya Allah. Rencana besok mau buat apa nih? Ibu-ibu sudah balas jasa orang tua, Bu? Udah ibu, Masya Allah Udah Bu Ibu diam Diamnya wanita itu tandanya setuju kata Nabi SAW Wifakuha somatuha Diamnya gadis itu artinya setuju Ini kayaknya gadis-gadis semua yang ada di sini Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana jawabannya nih? Sudah atau belum? Belum maksimal. Hadirin, jawabannya keliru. Berarti sudah Pak Ustaz, lebih keliru lagi. Kenapa demikian? Karena kalau pertanyaannya sudahkah kita membalas jasa-jasa orang tua kita, maka jawaban yang benar adalah tidak akan pernah terbalas. Bukan belum, tidak akan pernah. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه seorang anak tidak akan mungkin membalas jasa-jasa orang tuanya kecuali dalam satu kondisi dan saya pastikan kondisi ini tidak ada di Bali di Jakarta Pak Ustaz tidak ada juga kecuali kata Nabi SAW seseorang anak mendapatkan orang tuanya menjadi budak lalu ia beli lalu ia merdekakan orang tuanya tersebut itulah satu-satunya pengecualian satu-satunya kesempatan seseorang dinyatakan telah membalas jasa kedua orang tuanya nah saya tanya di Bali ada budak nggak? Ustaz orang tua saya TKW Pak Ustaz di Saudi jadi asisten rumah tangga hadirin asisten rumah tangga bukan mudah. Budak itu hak milik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya kesempatan kita untuk dicatat sebagai orang yang mampu membalas jasa kedua orang tua kita itu jika orang tua kita menjadi budak dan nggak ada pada saat ini. Lalu kita beli dan kita merdekakan sehingga dia atau beliau menjadi orang yang merdeka dan tidak dimiliki oleh siapapun juga. Kalau kita tidak memiliki kondisi ini dalam artian jika orang tua kita adalah orang yang merdeka kita tidak akan pernah membalas jasa-jasa orang tua kita. Ustaz orang tua saya itu miskin. Dan selama ini yang bawa yang kasih beras saya. Yang bayar pajak rumahnya saya. Yang berikan sembako saya. Yang berikan seluruh kebutuhan hariannya saya saya sudah membalas jasa orang tua saya belum belum dan tidak akan pernah tidak akan pernah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala para ulama kita terdahulu mengatakan idza kharajta min ahlika wa malika ma'addaita haqqahuma jika Anda keluarkan seluruh yang Anda punya dari harta Anda dan keluarga Anda, istri kita, anak kita, kita kerahkan semua untuk merawat orang tua kita yang sudah terbaring misalnya di atas kasur, kita biayai mereka, semua harta kita kita berikan kepada beliau. Anda belum memberikan dan Anda belum membalas jasa-jasa orang tua Anda dan tidak akan pernah sama sekali oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang bertanya kepada Ibnu Umar dan pertanyaan ini pun dilontarkan kepada Ubaid bin Umair dan jawaban mereka sama. Wahai Ibnu Umar, aku menggendong ibuku dari Khurasan sampai Mekah Lalu aku gendong ibuku pada saat beliau mengerjakan ibadah haji. Seluruh manasik haji beliau tunaikan di atas punggungku. Kurusan Dan seluruh ibadah haji beliau tunaikan di atas punggungku. Apakah aku telah menunaikan hak beliau dan aku membalas jasa-jasa beliau Apa kata Ibnu Umar la wala bil talqatin wahidah tidak walaupun hanya sakit pertama pada saat mulai kontraksi melahirkan Anda tidak ada yang bisa membalas hal tersebut jadi ketika ibu kita mulai kontraksi rasa sakit pertama itu tidak bisa dibayar dengan menggendongnya dari mana? Dari Khorasan. Siapa yang tahu? Berapa jarak antara Khorasan dan Mekah? Ayo, pelajaran IPS-nya dapat berapa nih? Khorasan ke Mekah berapa kilo? Hah? Ayo. Yang benar saya kasih hadiah. Ayo, saya kasih hadiah Lenovo. <laughs> Ini bukan punya antum Pak Ustaz, oh, iya, saya balikin lagi. Oke, saya kasih iPad saya. Tiga, dua, satu. Dua ribu tiga kilo. Dua ribu tiga ratus kilo menggendong ibu sampai Mekah tinggal di hotel berbintang tidak Begitu sampai Mekah Masuk tanggal 8 hari Tarwiyah Masuk ke Mina menggendong ibu Lalu dari Minah ke Arafah tanggal 9 digendong ibunya Ibunya berdoa di atas punggungnya Lalu setelah terbenam matahari pergi ke Musdalifah Kembali dengan dengan gendongannya Lalu dari Musdalifah setelah berdoa di Masjidil Haram, berangkat lagi ke mana? Ke Mina untuk lempar jumrah Aqabah. Lalu bertahalul, lalu berangkat lagi ke Masjidil Haram untuk mengerjakan tawaf. Tawaf ifadah. Lalu sa'i haji, lalu balik lagi ke Mina. Gendong ibu hadirin 11, 12, 13 melempar jamarat, jumrah, as-sughra, wusta dan aqabah di atas punggung anaknya. Apakah aku telah membalas jasa-jasanya? La wala bi wahidah merasa sakit di detik pertama kontraksi Anda. Adakah orang yang sekarang mengatakan besok saya berikan hak orang tua saya Pak Ustaz? Tidak bisa. tidak bisa. Saya yang sanggup menggendong ibu 2300 kilo. Bali Jakarta aja berapa kilo? 1500 subhanallah bolak-balik Allah maka inilah jawaban kita tidak akan kita bisa membalas jasa-jasa beliau tapi yang bisa membuat kita bernafas lega Ibnu Umar tidak memberhentikan ucapan beliau sampai di situ saja. Ibnu Umar memberikan harapan kepada kita semua, qad ahsanta. Wahai anak muda, engkau telah melakukan sebuah perbuatan yang sangat baik, walaupun belum membalas jasa-jasa orang tuamu yajzi 'alal qalilil katsir. Dan insya Allah Allah akan membalas perbuatan sedikitmu itu dengan pahala yang berlimpah. Sedikit dalam hal apa? Sedikit jika dibandingkan dengan jasa-jasa orang tua Anda. Jadi Ibn Umar mengatakan, Anda gendong orang tua Anda itu baru sedikit. Gak banyak. Sedikit. Makanya beliau mengatakan alal qalilil kathir sedikit. Jangan disombongkan. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Gendong ibu dari Khurasan ke Makkah, balik lagi. Ingat balik lagi loh. 2300 baru sekali jalan. Apa ibunya ditinggal di sana, terus dikirim paket Diki? Kan nggak mungkin. Dikendong lagi. Itu sedikit dibanding jasa-jasa orang tua kita. Jadi kalau itu masih dikatakan sedikit oleh para ulama, para sahabat, bagaimana kalau mereka melihat kita pada hari ini? Yang nggak punya waktu menziarahi ibu kita karena sibuknya pekerjaan kita. Yang nggak sempat nelfon. Yang tidak pernah memberikan hadiah kepada orang tua kita. Jangankan menanggung kebutuhannya, kasih hadiah aja lupa subhanallah yang lebih mementingkan istri dan anak-anaknya daripada dirinya dan orang tuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar jasa jasa orang tua kita karena nyawa hadirin, nyawa. Ketika ibu kita melahirkan kita nyawa yang menjadi taruhannya. Adapun menggendong ibu, bagi sebagian orang itu hanya pegal dan pe dan nyawa tidak bisa dibandingkan dengan pegal dan lino. Nyawa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada kesempatan kali ini kita jawab bahwa kita tidak akan bisa membalas jasa-jasa mereka berdua. Namun kita berharap sedikit yang bisa kita lakukan untuk mereka Allah ganjar dengan pahala yang sangat berlimpah sebagaimana apa yang dikatakan Ibu Umar di atas. Apa sedikit itu? marilah kita jadikan Al-Isra ayat 23 dan 24 menjadi panduan kita untuk membalas mohon maaf bukan membalas tapi untuk melakukan yang sedikit tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughannaka in, in, in, imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. dan Allah telah putuskan Allah telah wajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala wa bil walidaini ihsana dan berbakti kepada kedua orang tua Anda Inna yablughanna al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff dan apabila salah satu di antara mereka atau kedua-duanya menghabiskan masa tuanya di sisi Anda. Fala takul lakuma uf, jangan mengatakan uf. Wala tanharhuma dan jangan hardi mereka. Akul lakuma Kaulan karima. Dan ucapkanlah kata-kata yang mulia di hadapan mereka. Wakfid lakuma janaha dhulli minar rahmat dan jangan Anda kepakkan sayapmu. Tutup sebagai simbol merendahkan hati Anda. Sebagai simbol kehinaan Anda di hadapannya. Kerendahan Anda di hadapannya. Dan karena Anda sayang kepada dia. Wa qur rabbi kama rabbayani shaghira dan berdoalah Rabbirhamhuma Ya Allah rahmatilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku semenjak aku kecil. Ayat yang sangat terkenal. Dan bagi seorang anak, ayat ini tidak pernah mengenal kata warsa Bagi orang beriman, ayat ini adalah pelita Allah menjelaskan bagaimana kita melakukan yang sedikit itu di dalam ayat ini. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabil walidaini ihsana" berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan al-ajabul ajab yang aneh dan yang sungguh aneh. Ada orang yang telah membaca surat Luqman atau surat Al-Isra lalu dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukankah Allah menggabungkan antara bakti dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi dalam ayat-ayat tersebut Allah tidak hanya memerintahkan kita berbakti begitu saja, tapi Allah perintahkan kita berbakti setelah Allah perintahkan kita hanya beribadah kepadanya. Jadi orang tua disandingkan dengan Allah dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Lalu anda berani durhaka kepada mereka berdua? Aneh anda ini kata Ali bin Abi Thalib. Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan perintah berbakti kepada orang tua dengan perintah mentauhidkannya itu agar setiap anak benar-benar takut kalau bermain di sini takut kalau berani durhaka kepada orang tuanya lalu ada anak-anak yang nekat bersikap keras kepada orang tuanya menghardik orang tuanya memukul orang tuanya meninggalkan orang tuanya Nabi Tuhan geleng-geleng kepala hadirin sekalian ini aneh bin ajaib ini cari mati kata Ali bin Abi Thalib. Dia nantang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya simpel aja deh. Ada orang yang biasa yang biasa direndahkan dihina atau dilecehkan oleh seorang preman. Suatu ketika ini orang yang biasa diremehkan, direndahkan itu jalan berdua dengan Panglima TNI, Pak Muldoko misalnya. Kira-kira ketika lagi jalan berdua, si preman ini berani caci ini orang apa tidak? Nah, berani orang bareng sama Pak Muldoko mau mati dia. Gak berani. Kalau sendirian mungkin lah, tapi ini lagi bersama panglima TNI. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT wa taala, di dalam ayat ini berbakti kepada orang tua itu digandengkan dengan mentauhidkan Allah. Lalu Anda berani macam-macam dalam masalah ini. Oh, hadirin sekalian. Itu yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala aneh. Ada orang yang berani tetap durhaka ketika baca ayat-ayat seperti ini. Ini Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, pemilik neraka. Hadirin yang dirahmati Allah. Apa itu berbakti? Apa itu berbakti? Ingat, Berbakti adalah cara agar kita bukan membalas sekali lagi, tapi melakukan yang sedikit itu agar Allah ganjar kita. Dan Allah tidak cap kita sebagai anak yang durhaka. Tapi pertanyaan apa itu berbakti? Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala menyatakan bahwa berbakti kepada orang tua adalah taat kepada mereka selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpel ya. Enggak berat. Kita wajib taat kepada keduanya apapun perintahnya, apapun larangannya, kecuali jika orang tua kita mengajak kita bermaksiat. saya tanya kepada hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu apa sih Bapak-bapak buat sekalian? kita kan sering dengar kata maksiat, maksiat, maksiat. Apa itu maksiat? ya apa melanggar perintah Allah maksiat yakin melanggar perintah Allah maksiat ada lagi menentang perintah Allah hadirin kurang sedikit maksiat itu dua kata para ulama meninggalkan kewajiban dan mengerjakan yang haram Usahakan sama aja beda Karena perintah itu ada yang wajib Ada yang sunnah Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian. Menghat, menghatamkan Al-Quran selama satu bulan perintah Nabi bukan? Perintah Nabi. Perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis surat Imam Ahmad. Sum ikra'il Quran hatamkan Al-Quran dalam waktu satu bulan. Siapa yang setahun 12 kali khatam? Coba angkat tangan. Yang setahun 12 kali khatam. Setahun 12 kali khatam. Enggak ada? Oke, 15 kali. Enggak ada juga. Berarti 20 kali. Oh, berarti di atas 20 dibandingin luar biasa. Oh, enggak khatam, khatam. Oh. <laughs> Ya Allah, padahal saya sudah husnudzan. <laughs> Harusnya Bapak diam aja. Jadi saya pulang ke dari sini terkagum-kagum dengan Bapak-bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita tidak nggak hatam-hatam seperti itu, dosa apa tidak? Tidak, karena perintah mengkhatamkan Al-Quran selama satu bulan itu hukumnya sunnah, bukan wajib itu bukan maksiat. Tapi juga jadi nggak dibuka-buka atau musaf juga. Hadirin dan dirahmati oleh Allah. Itu maksiat. Maksiat adalah meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Oleh karena itu camkan baik-baik apabila ayah dan ibu kita memerintahkan kita atau melarang kita sesuatu yang bukan wajib dan bukan yang haram maka wajib kita taati. Pernah dengar tidak fatwa Atta bin Abi Rabah? Atta bin Abi Rabah menyatakan madhab beliau, "Idza aqsamatil um, apabila ibumu bersumpah, nah demi Allah, jangan Anda salat kecuali salat lima waktu dan Jumat dan janganlah Anda puasa kecuali Ramadan, Anda wajib taat pada perintah tersebut." Enggak boleh puasa selain Ramadan kata Atta bin Abi Rabah. Kalau kita puasa Senin Kamis dosa itu, Kenapa? Karena melanggar permintaan ibu. Kan nggak maksiat. Itu bukan maksiat. Meninggalkan yang sunnah maksiat atau bukan? Bukan. Itu atau bin Abi Robah. Itu imam dan muftinya Masjidil Haram di kalangan tabi'in. Dan itulah penjelasan para ulama seperti Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi mengatakan apa? wajib taat kecuali mak maksiat. Nabi bersabda la ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada Allah Eh, maaf, tidak ada ketaatan kepada makhluk, mohon maaf, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada kepada Allah. Dan permintaan seperti itu itu bukan maksiat. Contoh simpel aja, kita lagi puasa Senin Kamis. Senin siang atau Senin jam 10 orang tua kita telepon. Nah, kamu ada waktu nggak nemenin ibu makan siang bareng yuk? Kira-kira kita batalin tidak puasa Senin Kamis kita. Wajib batal. Kalau kita tidak batal dosa kita. Allah. Wajib kita batalkan. Kalau enggak berdosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa yang masih ingat kisah dalam Adabul Mufrad yang dikeluarkan Imam Bukhari ketika ada seseorang dari Bani Israel yang ketika dipanggil ibunya dia sedang sholat sunnah lalu dia tidak batalkan sholat sunnahnya tersebut dan membiarkan ibunya memanggil dia, memanggil dia dan akhirnya pulang dalam kondisi kecewa. Dan ibunya mengatakan, "Ya Allah, jangan wafatkan anak saya sebelum melihat wajah pelacur." Siapa dia? Jurain. Masya Allah. Hadis itu sahih. Bisa dicek dalam Adabil Mufrad Sahih Bukhari. Mana? Adil Mufrad karya Imam Bukhari. Dan diijabah oleh Allah ada seorang pelacur yang berzina dengan sang pengembala. Lalu ketika hamil, pelacur itu mengatakan bahwa ayah biologis dari anak ini adalah Juraij. Akhirnya masa keburu tersulut emosi dan menghancurkan rumah ibadah Juraij. Lalu Juraij dipanggil dan diadili. Dan ketika berada di hadapan penguasa pada saat itu dipertemukanlah dengan sang pelacur. Maka Juraid tersenyum kecil. Dan dia melihat wajah pelacur tersebut. Lalu Juraid mengatakan, boleh saya bicara dengan anak ini? Boleh. Siapa bapakmu? Maka anak itu dengan izin Allah mengatakan pengembala. karena karena Juraid wali, tapi dia melakukan kesalahan kecil, Pak. Kesalahan tersebut. Akhirnya dibebaskanlah Juraid dan tempat ibadahnya mau dibangun dengan emas dan beliau mengatakan jangan yang biasa saja. Lalu jurat ditanya, kenapa anda sempat tersenyum pada saat itu? Saya teringat doa ibu saya. Ini karena kesalahan saya waktu dulu. Apa kesalahannya? Tidak membatalkan sholat sunnah. Allahu Akbar. Jadi tidak membatalkan sholat sunnah ketika dipanggil ibu itu kesalahan. Salat sunnah hadirin. Kita nongkrong sama temen ibu kita dan panggil di silent handphonenya. Miss call 15 kali. Na'udzubillah min dzalik. Lalu udur syar'i, Allahu akbar. Ini salat sunnah. Orang tua panggil batalkan. Karena ini bukan maksiat. Membatalkan ibadah sunnah hukumnya apa? Makruh kata para ulama fikih. Bukan maksiat. Dan apabila dikerjakan, eh, apabila dibatalkan karena perintah orang tua, maka mendapatkan pahala. Makanya sebagian fatwa para ulama terdahulu mengatakan barang siapa yang membatalkan puasa sunnah karena permintaan orang tua, maka dia tidak perlu mengkodok puasa sunnah tersebut karena otomatis dia mendapatkan dua pahala. Pahala puasa sunnah dan pahala birrul walidain. Dan itulah konsep para ulama. Al-Imam Haywah ketika lagi mengisi kajian seperti saat ini itu ibunya datang dan berdiri di pintu masjid apa kata ibunya ya haiwan bangun pulang sama ibu kasih makan anak-anak ayam kita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 Coba kalau kita, ya mama bikin malu aku aja. Jangan teriak-teriak, SMS kan bisa. Wah, itu masya Allah. Udah gitu kan misinya nggak bergengsi, kasih makan ayam. Kalau suruh perang gitu kan keren tuh. Ini kasih makan ayam di depan umum lagi. Subhanallah. Kami bukan kasih makan ayam yang jadikan tolak ukur para ulama tapi perintah orang tua wajib dan nggak bisa ditunda. Adapun mengisi kajian fardu kifayah dan wajib sama fardu kifayah lebih benar wajib tutup nanti bisa dilanjutkan lagi. sekarang ibunya kesulitan ngubungin dia ketika dia sedang ngumpul sama teman-temannya. Ngumpul sama teman-temannya. Lagi meeting. Orang tuanya suruh nunggu. Nggak bisa itu nanti. Nah, ini perbedaan kita dengan para ulama. Makanya hidup mereka berkah, rizki mengalir, sedangkan kita agak kesulitan mendapatkan rizki Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua prioritas. Ibnu Asakir, muhadith besar itu, itu pernah terlambat menghadiri pertemuan atau janji di negeri Asfahan. Ketika beliau datang, ini nggak biasa-biasanya Ibnu Asakir terlambat. Ketika beliau datang ditanya oleh orang-orang, "Wahai imam, kenapa engkau terlambat?" "Lam ta'dzan li ummi." Mohon maaf, ibuku tidak mengizinkan aku. Ibuku tidak mengizinkan aku. Masya Allah. Kalau kita berani nggak buat alasan begitu? Ah, anak mama kan gitu kalau kita. Hari gini masih diatur-atur sama mama. Ini Ibnu Asakir, ulama besar. Kenapa mereka melakukan demikian? Kan mereka ingat sabda Nabi saw Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim. Ada seseorang mendatangi Rasulullah saw Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr ubayyuka 'ala al-hijrati wal jihad abtagil ajra min Allah ta'ala ya Rasulullah aku berbayar aku bersumpah setia denganmu untuk melakukan hijrah dan jihad semata-mata untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala Nabi simpel aja nanyanya fahallaka min walidayka ahadun hayy apakah orang tuamu atau salah satunya masih hidup kan udah semangat-semangat nih ninggalin orang tua mau hijrah sama mau jihad Nabi tanya, orang tua masih hidup nggak? Atau salah satunya deh, balkilahuma. Kata orang ini, kedua-duanya masih hidup ya Rasulullah. Lalu Nabi tanya balik orang tersebut, "Fatab tajil ajra kita ta'ala?" Benar nih, mau cari pahala. Serius. Kata orang ini, "Na'am, iya ya Rasul." Iya ya Rasul. Kata Nabi SAW, Farji ila walidaik fa'ahsin sohbatahuma. Pulang lagi ke rumah dan berbaktilah kepada mereka berdua. Jangan hijrah sekarang. Jangan berangkat jihad pulang dan berbakti kepada mereka. Dalam riwayat saya, sebelum saya tutup, ketika ini orang keluar, orang tuanya nangis Kata Nabi, irji ilaihima fa'adhibuma kama abqaitahuma. Pulang ke rumah Anda, buat mereka tertawa sebagaimana Anda baru saja membuat mereka menangis. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim li wa lakum.